Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab yang ke-12 tentang cincin atau utas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cincin adalah lingkaran yang mempunyai mata. Ya, lingkaran yang mempunyai matanya. Baik matanya itu terbuat dari bahan cincin tersebut atau bukan dari mata cincin tersebut mata cincinnya terbuat dari bahan cincin tersebut atau bukan. Seperti misalnya cincin yang terbuat dari besi, matanya dari akik atau dari batu bacan. Atau cincin yang terbuat dari perak, yang matanya juga terbuat dari dari perak. Adapun mata cincin itu bahasa Arabnya adalah fasun ya. Fa so fasun. Itu boleh dibaca tiga harokat bisa fassun, bisa fissun, bisa fussun. Sama seperti Jumat ya, boleh tiga harokat, boleh Jumat mimnya sukun, boleh Jumuat mimnya domah, boleh Jumaah mimnya fathah. Ada lagi yang lebih banyak lagi boleh, seperti jari. Jari itu 12 kalau nggak salah harokatnya. Boleh isba, isbu dan isbi boleh asba asbi dan asbu boleh usbu usba dan usbi boleh asbu asba asbi boleh isbi isba as, isbu ada berapa tuh intinya hamzahnya boleh tiga boleh i boleh a boleh u kemudian ba isba banyak boleh tiga boleh ba boleh bi boleh bu boleh isba, boleh isbi, boleh usbu, boleh usbi. Jadi kada salah, karena banyak banyak yang boleh. Jadi memang bahasa Arab seperti seperti itu. Kadang satu kalimat boleh beberapa beberapa baris. Nah, kemudian hadis yang pertama bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin terbuat dari perak yang mana mata cincinnya itu adalah habasyi. Habasyi ya banyak para ulama mentafsirkan maknanya diantaranya adalah batu matanya dari Habasyah. Ada yang mengatakan ukirannya ukiran Habasyah. Ada juga yang mengatakan cara mengukirnya seperti ukiran Habasyah. Etopia ya. Kemudian hadis yang kedua bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu membuat cincin terbuat dari perak dan Nabi bikin untuk dijadikan setempel stempel. Kemudian ada tambahan dan Nabi tidak memakainya. Berarti ini berlawan dengan hadis sebelumnya. Nabi membuat cincin dari perak dan Nabi pakai. Di riwayat setelahnya Nabi membuat cincin dari perak untuk dijadikan stempel, tapi Nabi tidak memakainya. Kata Syalbani, tambahan Nabi tidak memakainya ini adalah syadz. Menyelisihi riwayat yang yang lebih sahih. Nah, kemudian Hadis yang setelahnya dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW membuat cincin dari perak dan matanya terbuat dari perak itu juga. Tadi kan yang pertama matanya terbuat dari Ethiopia. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memiliki beberapa cincin. Ada yang terbuat dari <clears throat> matanya Habashi, dan ada yang matanya memang terbuat dari perak itu sendiri. Nah, baru kita hadis sampai di hadis yang ke-90 ya. Kita baca. Qala Abu Isa Muhammad bin Isa at haddathana haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Muaz ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ilal ajam qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman fakanni anzuru ila bayadi kaffihi Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami Ishaq bin Mansur ini adalah gurunya Imam Kutubus Sittah kecuali Abu Daud. Imam Kutubus Sittah kecuali Abu Daud. Ia berkata, Mu'adz bin Hisham bercerita kepada kami. Dia berkata, ayahku bercerita kepadaku. Nah, berarti hadis ini diambil oleh anak dari dari abahnya. Kalau kita belajar mustalahul hadis, kata gurunya, hadis ini diantara keindahan sanatnya anak meriwayatkan dari abahnya. Itu termasuk keindahan keindahan sanat. Mu'ad bin Hisham berkata, ya, menceritakan kepadaku ayahku yang bernama Hisham, Hisham ad-Dustuwai. Kemudian dari tabi'in Qatadah bin Da'amah as-Sadusi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim surat untuk bangsa Ajam. Ajam yaitu orang yang selain Arab. Dan Ajam eh, Arab itu bukan cuma Arab Saudi ya. Ada Mesir, ada Qatar, ada Dubai ya. Sudan itu juga termasuk Arab. Non Arab ya seperti negara tetangga itu seperti apa ya? Seperti negeri-negeri Afrika ya. Itu bukan Negeri Afrika pun ada yang Arab dan ada yang bukan Arab. Seperti Sudan itu ah, Arab. Ada orang yang memberi masukan kepada beliau, sesungguhnya bangsa non-Arab. Maksudnya Nabi ingin mengirim kepada raja-raja yang non-Arab. Nanti disebutkan seperti Kisra, Najasyi dan e, Kaisar Romawi. Ada orang yang memberi masukan kepada beliau, Sesungguhnya bangsa ajam atau non-Arab tidak mau menerima surat kecuali yang bersetempel. Jadi kebiasaan ya orang-orang ajam atau Nabi kirimi surat kepada mereka, mereka tidak menerima kecuali surat itu ada stempelnya. Ya. Nah disebutkan dua alasan kenapa orang-orang ajam seperti Romawi, Persia dan Najasyi tadi tidak menerima surat kecuali yang ada setempelnya. Ya. Alasan yang pertama dikarenakan li'annahu idza lam yukhtam <clears throat> tatarraqa ilaih ila madmunhi syak fala ya'malu nabihi. Dikarenakan kalau surat yang tidak ada stempelnya, maka ini akan mengundang keraguan terhadap isi surat tersebut. Ya, orang pasti ragu ya, ini bujurkah kadakah dari Nabi, dari Rasul karena tidak ada stempelnya. Sama kayak kita juga ya kalau berurusan ke kantor ini, ke kantor itu, minta rekomendasi, pasti ada stempelnya, stempel yayasan, stempel instansi dan yang lain agar orang tahu ini memang benar-benar dari sana, dari kantor, kantor sana. Itu yang pertama, dikarenakan kalau surat yang tidak ada stempel itu bisa mengundang keraguan terhadap isi isi dari surat tersebut. Yang kedua, alasannya adalah dikarenakan surat yang tidak ada setempel itu menunjukkan tidak dihormatinya isi dari surat tersebut. Tidak ada penghormatan terhadap isi dari isi apa surat tersebut ya. Jadi kalau ada surat itu ada stempelnya ini menunjukkan bahwasannya surat tersebut dihargai, dihormati karena ada stempelnya. Kemudian kata Anas bin Malik, seakan-akan aku melihat putihnya cincin tersebut di tangan beliau karena cincinnya terbuat dari dari perak. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Nah, Syekh Abdul Razak mengatakan, dalam hadis ini dijelaskan sebab Nabi membuat cincin. Nah, kenapa Nabi awalnya membuat cincin? Dikarenakan Nabi ingin mengirim surat yang mana surat tersebut isinya adalah untuk ben, untuk mengajak mereka kepada Islam, tetapi mereka tidak menerima surat kecuali yang ada setempelnya. Nabi membuat cincin setempel dengan tujuan untuk menulis surat kepada para raja. Nah, timbul pertanyaan, apa hukumnya kita membuat stempel yang bukan untuk membuat stempel lagi, membuat cincin yang bukan untuk stempel? Kemarin ulun sebutkan khilaf para ulama tentang membuat cincin. Ada yang mengatakan sunnah secara mutlak, artinya ya sunnah entah untuk stempel atau bukan, maka hukumnya sunnah. Yang kedua ada yang mengatakan sunnah untuk para raja dan para pemimpin yang mana mereka menjadikan cincin untuk stempel dan boleh kalau bukan para raja. Hukumnya boleh bukan sunnah. Yang ketiga hukumnya makruh kalau bukan selain raja dan para pemimpin. Tapi pendapat yang ulun condong dengannya adalah sunnah secara mutlak. Alasannya kenapa? Dikenakan para sahabat membuat cincin padahal mereka bukan menjadikan cincin sebagai setempel. Ya. Sunnahnya kata Imam Nawawi, ijma para ulama si, eh, apa cincin tersebut ditaruh di kelingking ya, di kelingking. Ini isuk rantau. <laughs> di kelingking ini sunnah. Mubah di jari manis boleh mubah ya. Kemudian makruh di jari tengah dan telunjuk. Nah, seperti itu ya. Ketika uh, itu terjadi pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Ketika beliau kembali dari Hudaybiyah. Ada yang memberitahu beliau bahwa raja-raja Ajam atau non-Arab dan pemimpin-pemimpin mereka tidak mau menerima surat kecuali surat tersebut bersetempel resmi dari orang yang mengirimnya. Berarti ini resmi dari orang yang mengirimnya. Yang dimaksud non-Arab atau ajam adalah bangsa selain bangsa Arab ya, seperti kita itu bukan bangsa Arab ya. Setempel adalah Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmizi sendiri di jami' beliau. Nah, ada dua faidah hadis ini. Yang pertama adalah disyariatkannya atau dibolehkannya menulis surat ya, menulis surat. Yang kedua, nadabu mu'asyaratin nas bima yuhibbuna wa tarku ma yakrahun. Faidah yang kedua adalah disunnahkannya berinteraksi kepada orang lain dengan apa yang mereka cintai. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat surat yang ada stempelnya dikarenakan bangsa non Arab suka kalau mereka menerima surat ada stempelnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat stempel agar mereka benar-benar mau menerima surat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan kita berinteraksi manusia dengan mereka dengan hal-hal yang mereka sukai, yang mereka senangi, selama perbuatan tersebut tidak melanggar syariat. Kemudian yang berikutnya hadis ke-91. Ya, berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari qala haddatsani abi an Thumamah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana naqshu khatam Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahi satrun Kata Imam Tirmizi Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami ia mengatakan Muhammad bin Abdullah Al-Ansari bercerita kepada kami dia mengatakan ayahku bercerita kepadaku dari Sumamah dari Anas bin Malik. Dia mengatakan ukiran di cincin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad satu baris, baris yang kedua adalah Rasul, baris yang ketiga adalah Allah. Muhammad Rasulullah. Tapi dibikin tiga tiga baris. Nah, di hadis ini ada keindahan sanad. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah Al-Ansari meriwayatkan hadis ini dari dari abahnya yaitu bernama Abdullah bin Musanna. Kemudian Abdullah mengambil hadis mengambil hadis ini dari Sumamah. Sumamah adalah pamannya Abdullah. Jadi Abdullah punya paman yang bernama Sumamah. Jadi keponakan mengambil dari dari paman. Kemudian Sumamah mengambil hadis dari kainya yang bernama Anas bin Malik. Jadi anak mengambil hadis dari abah. Abahnya mengambil hadis dari pamannya. Pamannya mengambil hadis dari dari kainya yang bernama Anas bin Malik sahabat. Anas bin Malik khodamnya Rasulullah mengambil hadis langsung dari Rasulullah SAW. Di hadis ini kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, dalam hadis ini dijelaskan bahwa pada cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga kata, yang mana stempel beliau menunjukkan Muhammad Rasul Allah, dibikin tiga baris, yaitu Muhammad Rasul dan Allah. Ketiga kata tersebut tidak ditulis dalam satu baris, tapi satu, dua, tiga. Tetapi dalam tiga baris, Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Nah, penyebabnya wallahu alam kata Syekh Abdul Razak bisa jadi karena cincin tersebut tidak dapat mencakup ketiga kata dalam satu satu baris. Kepanjangan kalau misalnya kalau mata cincinnya langsung satu satu baris. Jadi Muhammad di atas, Rasul kemudian Allah. Yang kalau digabungkan adalah Muhammad Rasul Rasulullah. Secara zohir kata Syekh Abdul Razak, dari hadis ini baris pertama posisinya di atas Muhammad, kedua Rasul dan ketiga adalah Allah. Inilah ukirannya dan pada cincin tersebut tidak ada ukiran yang lain yang lain lagi. Jadi intinya adalah cincin Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau jadikan untuk stempel adalah tulisannya Muhammad, Rasul dan Allah dan dijadikan tiga tiga baris. Nah, hadis ini ya menunjukkan bahwasanya boleh mengukir cincin dan boleh mengukir nama sendiri. Di sini Rasul mengukir dengan namanya sendiri. Boleh misalnya Abdurrahman, Abu Akila ya. Dan ternyata disebutkan di kitab Ibnu Rajab. Jadi beliau punya kitab khusus Ibnu Rajab yang bernama Ahkamul Khawatim wa ma yata'allaqu biha. Hukum-hukum seputar cincin dan apa yang berhubungan dengan cincin. Jadi beliau membuat kitab khusus tentang cincin. Di situ disebutkan bahwasanya sahabat atau khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membuat cincin dari kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Itu kafabil mauti wa idzan. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Itu isi cincin beliau. Kalau misalnya tulis cincin supaya ingat lawan mati ingat kuburan. Tulisannya di sini eh, boleh aja. Boleh ya. Nah, juga disebutkan di kitab yang lain, Syarah Syamailun Nabi yang ditulis oleh Al-Bajuri, bahwasanya sebagian sahabat seperti Hudzaifah ibnul Yaman dan Ubaidah ibnul Jarrah itu menulis cincin beliau dengan kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi seorang seorang imam yang bernama Ibrahim An-Nakhai dan Masruq ya. Mereka membuat cincin dengan kata-kata astikotu billah. Imam Nakhai dengan as billah artinya apa? Percaya dengan Allah, yakin dengan Allah. Imam Masruk menulis kata-kata di cincin beliau dengan kalimat bismillah dengan nama nama Allah. Tapi perhatikan kalau kita masuk masuk WC. Kalau ada nama Allah atau nama yang dimuliakan maka tidak boleh dibawa ke dalam ke dalam WC. Iya. Jadi boleh kalau kita isinya adalah kata-kata pengingat kita, kata-kata mutiara, ingat umur ya, lihat misalnya wudhu terlihat cincin. <laughs> Boleh seperti seperti itu. Tapi ingat ya, masalah masuk ke dalam WC. Jadi kita tidak boleh membawa nama-nama Allah ke dalam WC atau nama yang dimulakan. Sama halnya seperti kita membuat ringtone HP itu adalah Al-Quran. Kenapa? Takutnya pas kita masuk ke dalam WC, ternyata berbunyi ada yang nelpon. Mengaji misalnya Musyari Rashid, makanya seharusnya ditinggalkan. Jangan sampai ringtone HP itu adalah ayat Al-Qur'an. Terus pas pian ke HP eh, ke WC berbunyi ngajinya apa mengaji jar. Itu termasuk memuliakan Al-Qur'an jangan sampai di apa namanya ringtone-nya adalah HP atau hadis ataupun yang lain. Takutnya pas pian ke WC ada yang nelpon berbunyi. Kemudian eh, hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi di kitab Jami' beliau. Intinya adalah e, boleh memakai cincin dari perak, kemudian boleh juga nama pemiliknya diukir ter, di cincin tersebut, boleh juga dengan kata-kata kata-kata bijak ya, seperti cukuplah kematian mengingatkanmu dan yang lain. Kemudian hadis yang berikutnya hadis ke-92. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Nasr bin Aliin al-Jahdami Abu Amrin wa qala haddatsana Nuh bin Qaisin an Khalid bin Qaisin an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fasaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataman halqatuhu boleh dua ya, boleh halqatuhu, boleh halaqatuhu. Halqatuhu fiddatun wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Eh, kata Imam Tirmizi, Nasr bin Ali Al-Jahdami Abu Ammar bercerita kepada kami. Di sini kan nisbahnya adalah Nasr bin Ali Al-Jahdami. Al-Jahdami itu diambil dari kata Jahal Dimah Itu nama tempat yang ada di Basrah, yang ada di Irak. Berarti orang kampung atau kota Al-Jahdomi. Bercerita kepada kami, dia mengatakan Nuh bin Qais bercerita kepada kami dari Khalid bin Qais. Termasuk keindahan sanat, uh, eh, seseorang rawi mengambil hadis ini dari saudaranya. Nuh punya saudara namanya Khalid. Jadi Nuh bin Qais mengambil hadis ini dari Khalid bin Qais. Dia mengambil kepada saudaranya sendiri. Dari tabi'in Qatadah bin Da'amah Sadusi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra atau raja Persia. Nah, Kisra itu bukan nama raja, tapi itu gelar untuk setiap raja Persia. Kisra ya, bukan nama tapi gelar. Eh, kayak presiden. Presiden bukan nama tapi gelar bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Sama seperti Kisro itu bukan nama, tapi gelar setiap raja yang menguasai Persia. Kemudian juga Nabi menulis surat kepada kaisar, yaitu raja raja Romawi. Maksudnya adalah kaisar itu adalah setiap raja yang menguasai negeri Romawi, bukan nama ya, tapi gelar. Gelar pemimpin saat itu. Kemudian an Najashi itu adalah raja Habasyah. Sama, An-Najasyi juga bukan nama nama rajanya enggak. Tapi itu adalah gelar bagi orang yang menguasai negeri Habasyah atau Ethiopia. Kemudian beliau diberitahu oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya mereka tidak mau menerima surat kecuali yang berstempel. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membuat cincin yang bagian melingkarnya terbuat dari perak ukirannya adalah Muhammad Rasulullah. Ini menjelaskan hadis yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu umum, tidak menyebutkan siapa saja yang Nabi kirim kepada kepada mereka. Nah, di sini Rasulullah SAW tatkala dikasih tahu bahwasanya mereka tidak menerima kecuali yang ada stempelnya, maka Nabi menyuruh untuk dibikinkan cincin yang ada stempelnya. Ada yang menyebutkan bahwasanya orang yang membuat cincin tersebut adalah yang bernama Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Di sini sahabat Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra atau raja Persia. Maksudnya adalah hal ini sebagaimana dijelaskan pada riwayat yang sebelumnya ketika beliau hendak menulis. Ketika ketika beliau hendak menulis surat kepada raja Kais Kisra atau Kaisar atau Najasyi yang isinya adalah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah maka ada yang mengatakan bahwasanya mereka tidak menerima kecuali yang ada stempelnya. Kemudian Anas juga mengatakan, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat cincin. Maksudnya bukan beliau yang membuat cincin, tapi diminta buatkan cincin. Siapa yang membuatnya? Ya'la bin bin Umayyah. Kemudian ukirannya adalah Muhammad Rasul Rasulullah. Ya. Hadis ini juga sahih e, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian hadis yang ke-93 ini banyak yang sama hadisnya. Hadis yang ke-93 berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Sa'id ibnu Amir wal Hajjaj ibnu Minhal an Hammam an ibnu Jurayj an Az-Zuhri an Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu Eh, berkata Imam Tirmidzi, Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami. Dia mengatakan Sa'id bin Amir dan Al-Hajjaj bin Minhal bercerita kepada kami dari Hammam ya. Terkadang dalam teks bahasa Indonesia itu hak besar dan hak kecil tidak dibedakan ya. Kan kalau hak kecil apa dalam bahasa Indonesianya? Kalau hak besar kadang tidak dibedakan. Padahal maknanya beda hak besar dan hak kecil untuk kalimat hammam. Kalau hammam itu nama seorang rawi. Kalau pakai hak itu artinya apa? Hammam, kamar mandi kan. Hammam dan hammam maknanya beda. Kalau hammam itu adalah seorang rawi, tapi kalau hammam itu adalah kamar mandi. Kalau bahasa Indonesia tidak ada pembeda antara hak besar dan hak kecil. Dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Ibnu Juraij, nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Anaknya Juraij jar. Padahal Juraij adalah ngaran kai. <laughs> ya, bukan nama ayahnya. Kadang seperti itu ya. Kadang bahkan ngaran datuk Ibnu ini ya. Padahal Ibnu fulan, padahal fulan adalah ngaran datuknya. Sama seperti ini Ibnu Juraij, padahal Juraij adalah ngaran ngaran kai. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Dari Az-Zuhri. Nah, sama. Kadang beliau dikenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Padahal Syihab itu adalah ngaran abahnya Datu. Ngaran asli beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab. Padahal anaknya Syihab jar, padahal Syihab adalah abahnya Datu. Memang seperti itu kadang dibedakan ya. Ibnu Syihab ngaran asli beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke WC atau toilet, beliau membuka cincin beliau dikarenakan ada lafaz Allahnya. Tapi nah kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah lemah. Dan juga Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Faidul Qadir beliau mengatakan, hadal hadis dha'afahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Baihaqi wal jumhur." Hadis ini dilemahkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Baihaqi dan mayoritas para ulama. Jadi hadis ini dhaif. Walaupun hadis ini lemah yang mengatakan bahwasanya Nabi tatkala masuk ke dalam WC Nabi melepas cincinnya. Walaupun hadisnya lemah, bukan berarti boleh masuk ke dalam WC membawa cincin yang ada lafaz Allahnya. Ya. Secara makna benar. Tatkala kita masuk ke dalam WC atau toilet, kita tidak boleh membawa nama-nama Allah, ayat Al-Qur'an atau hadis atau nama-nama yang dimuliakan. Kalau misalnya ngarampian Abdullah bertulisan sini di baju, pian bawa ke dalam WC, <laughs> maka tidak boleh ya. Lepas dulu baju pian atau jangan memakai baju yang ada tulisan nama pian ya, Abdullah Abdurrahman dan yang lain. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika akan masuk WC untuk buang hajat, beliau Shallallahu alaihi wasallam melepas cincinnya. Sehingga di tangan beliau tidak ada cincin ketika beliau buang hajat. Hal ini bertujuan untuk mensucikan sesuatu yang di dalamnya ada hal yang mengingatkan kepada Allah ketika berada di tempat-tempat yang najis atau kotor. Juga tidak boleh dalam rangka menghormati, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu akan jepalah sedikit lagi nah. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-94. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abdu Ubaidullah ibn Umar an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr, wa yadi Umar thumma kana fi yadi Utsman, hatta waqa'a fi fi bi'ri arisin naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Kata Imam Tirmidzi Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, dia mengatakan Abdullah bin Numair bercerita kepada kami, dia mengatakan Abdullah bin Umar bercerita kepada kami dari Nafi Afwan salah ya. Di sini salah cetak. Yang bawa bukunya yang bawa bukunya ini ini salah cetak. Di sini Abdullah bin Umar, yang benar Ubaidullah bin Umar. Ya. Ubaidullah bin Umar. Ini salah cetak. Ini pentingnya belajar ada gurunya. <laughs> Kadang kalau kita membaca seperti ini ya, kadang ada salah cetak, salah baris, salah pemahaman. Dia mengatakan Ubaidullah bin Umar bercerita kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Cincin tersebut biasanya dipakai di tangannya atau di jari Nabi. Kemudian setelah Nabi meninggal berpindah ke tangan Abu Bakar. Nah, jadi dalam rangka stempel juga. Tatkala Rasul meninggal, cincin tersebut berpindah ke tangan Abu Bakar. Kemudian ketika menjadi khalifah, kemudian berpindah ke tangan Umar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka Umar yang memakai. Kemudian di tangan Uthman bin Affan dan akhirnya jatuh ke dalam sumur Aris. Sumur Aris adalah sumur yang letaknya di kota Madinah dekat dengan Kuba. Jadi sumur ini e, dinamakan sumur Aris. Aris itu adalah nama kebun ya. Kebun yang dinamakan kebun Aris. Di sana ada sumur namanya sumur Aris. Aris ini adalah kenapa diberi nama Aris ya, sumur Aris atau kebun Aris dikarenakan ada seorang Yahudi yang bernama Aris tinggal di situ. Kan dulu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berada di kota Madinah dan e, belum menyebar Islam. Kan banyak orang Yahudi tinggal di kota kota Madinah. Ukirannya adalah Muhammad Rasulullah. Intinya adalah e, Nabi punya cincin setelah Nabi meninggal berpindah kepada Abu Bakar sama tujuannya untuk stempel. Kemudian berpindah ke Umar, kemudian tatkala berpindah ke Utsman bin Affan, cincin tersebut jatuh ke dalam sumur aris tadi. Dan ketika Utsman mencarinya dengan bantuan para sahabat yang lain tidak menemukan cincin tersebut. Nanti ada pertanyaan, nah di zaman sekarang kalau ada yang mengatakan cincin Nabi tersebut ada, itu jawabannya bagaimana? Nanti dibahas oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, semua eh, sumur Aris adalah sebuah sumur di suatu kebun yang dekat dengan Masjid Kuba. Aris tadi adalah nama seorang Yahudi. Utsman pernah berada di pinggir sumur tersebut dia menggerak-gerakkan cincin tersebut di tangannya dan akhirnya cincin itu jatuh ke dalam sumur. Utsman pun bergantian dengan para sahabatnya untuk masuk ke dalam sumur itu namun mereka tidak menemukannya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak beliau mengatakan isu yang menyebutkan ditemukannya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang ini adalah isu yang membutuhkan bukti penguat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW sampai dengan kita, kita kan yakin kata imam ini ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya lemah. Nah kalau peninggalan Nabi seperti itu bisa nggak dipastikan? Siapa yang membawanya? Siapa yang membawanya dari zaman ke setiap zaman? Apakah yang membawanya ini adalah orangnya terpercaya? Kemudian manhajnya bagaimana? Apakah ahli bid'ah atau kada maka maka ini juga perlu ditinjau sebagaimana sampainya hadis kita kepada dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kan peninggalan Nabi itu ada yang sifatnya berupa hadis ya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan lain-lain. Ada juga peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa benda-benda mati ya. Seperti misalnya tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal, itu Anas bin Malik memiliki sendal beliau, sendal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan di zaman sekarang, apakah seperti sandal seperti cincin itu benar-benar datangnya dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar, maka kita perlu bukti yang memang benar-benar valid itu datangnya dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang membawanya siapa? Orangnya ini terpercayakah, kadakah dan yang lainnya. Kata Syekh Abdul Razak, isu yang menyebutkan ditemukannya cincin Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang ini adalah isu yang memerlukan bukti yang kuat. Hal seperti ini tidak dapat diterima kecuali disertai oleh bukti yang kuat dan jelas. Kalau hanya sekedar pengakuan, ulun mungkin bisa. Tapi memang harus bujur-bujur ada bukti dan dan penguat. Sehingga kalaupun kita menolak, ini barang dari Nabi itu hak kita. Kenapa? Karena kita kada per, percaya yang membawanya siapa, buktinya apa, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini sudah habis kita tentang cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis yang berikutnya masih tentang cincin, tapi Nabi memakai di di tangan kanan. Ya. Timbul nanti khilaf para ulama, apakah di tangan kanan atau di tangan kiri? Ya, memakai cincinnya Allah alam bisawab. Ya, sudah sampai waktu isyrok. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih seputar cincin tapi bab yang baru ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin tersebut di tangan kanan atau di tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Alhamdulillah eh, kita menyelesaikan beberapa hadis. Semoga dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menambahkan kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ditandai dengan sering menyebut nama beliau dalam salawatnya dan cinta disertai dengan selalu berusaha mengikuti syariat-syariat beliau dan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis.